Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Pelajaran yang terakhir kita ambil masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai ungkapan Al-Imam al baykuni rahimahullah taala awalu as-sahihu wahma matasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al kita lanjutkan syarahnya halaman 18 qala asy-syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala walau anna rajulan siqatan adlan rawa haditsan ala wajhin walaupun eh, ada seorang sikoh, seorang perawi yang sikoh dia adil juga, memiliki sifat adalah dia meriwayatkan sebuah hadis tapi enam dengan satu sisi dalam artian enam meriwayatkan hadis dengan lafadz lain itu. sumarwahu rajulani mislahu fil adalah ala wajhin mukhalifin lil awal kemudian ada dua perawi yang sikoh juga terpercaya juga, kemudian memiliki sifat adalah juga. Paham ya? Adalah kemarin sudah kita sebutkan, eh, mustaqim mustirah orang yang nah, jalan hidupnya itu lurus. Nah, barakallahu fikum menjauhi perkara-perkara sahair perkara-perkara besar besar. Nah, barakallahu fikum dan juga menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak meruah harga dirinya, kehormatannya, seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi perawi yang pertama sikoh dia, sikoh kemudian memiliki apa? Memiliki sifat adalah tadi tapi meriwayatkan dengan satu hadis paham ya hadis yang berbeda ya nah meriwayatkan sebuah hadis kemudian datang dua perawi yang lain nah yang sama-sama sikoh juga sama-sama memiliki sifat adalah juga mendatangkan hadis yang menyelisih dari hadis yang pertama paham belum jadi yang pertama tadi kan seorang perawi satu orang sikoh terpercaya memiliki sifat adalah membawa sebuah hadis nah datang lagi dua perawi yang sama-sama sikoh juga dengan perawi yang pertama tadi sama-sama sikoh, sama-sama terpercaya, sama-sama nah barakallahu fikum memiliki sifat adalah tapi membawa hadis yang berbeda dengan yang dibawa oleh yang satu orang tadi. Nah, famadza naqulul awal? maka bagaimana yang kita katakan nah pada riwayat yang pertama tadi atau pada enam hadis yang pertama tadi? Nah, pun kita katakan al hadisul awal syadzun. Kita katakan al hadis yang pertama syadz. Kenapa? karena mukhalafatu thiqah liman huwa na'am barakallahu fikum aula minhu ya Allah. fil adad apa maksudnya seorang perawi yang thiqah menyelisih apa menyelisih perawi-perawi yang thiqah yang lain yang lebih banyak jumlahnya paham belum perawi yang pertama tadi thiqah tapi membawa sebuah hadis mendatangkan sebuah hadis yang kedua apa dua perawi yang sama-sama thiqah juga paham ya dan juga sama-sama memiliki sifat adalah nah tapi kan lebih banyak jumlahnya membawa hadis yang lain maka yang syad yang mana yang pertama paham misalnya ya hewan Nakulu al hadisul awal syadun. Kita katakan hadis yang pertama syad, ganjil, menyendiri. Fala yakunu sahihan, maka tidak dikatakan sahih. Wa in rawahu al-adlu asli Walaupun yang meriwayatkan tadi adalah seorang perawi yang memiliki sifat adalah dan juga sikoh terpercaya. Nah, Ewa, itu yang beliau sebutkan. Kemudian berikutnya, walau rawa insanun hadisan ala wajhin eh, dan kalau seandainya ada seseorang yang meriwayatkan sebuah hadis ala wajhin, nah di atas sebuah sisi atau satu sisi gitu, warwau insanun akhara ala wajhin. Kemudian ada seseorang yang lain meriwayatkan hadis yang lain juga, yukhaliful awal. Nah, hadis ini Hadis yang diriwayatkan pada perawi yang kedua ini perhatikan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang kedua ini menyelisihi hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pertama. Paham belum? Ada seorang perawi meriwayatkan sebuah hadis itu aja. Kemudian datanglah perawi yang lain yang meriwayatkan hadis tapi menyelisihi apa? Menyelisihi hadis yang pertama. Paham belum? Menyelisihi yang pertama. Wa sani aqwa fil adalah. Tapi yang kedua ini lebih kuat dari siapa? al-adl al-adalah sifat adalahnya lebih kuat au fi dhabti atau dalam masalah dhabt apa dhabt kekuatan hafalan atau kekuatan tulisannya dhabt ini nanti apa ada dua enam dhabtul kitab sama dhabtu apa as-sadr nanti kita lewati nanti dhabtu al-kitab sama apa dhabtu as-sadr dhabtu as-sadr itu adalah adalah apa? kekuatan hafalan dia ketika menyampaikan hadis sesuai dengan apa yang dia hafal ketika mendengar dari gurunya paham ya jadi Nah, dapat saudara ini adalah memang orang itu apa? Mapan. Dalam artian hafalannya kuat, kemudian kapanpun dia diminta untuk me mengeluarkan hadisnya, menyampaikan hadisnya, dia siap itu loh. Itu namanya dapat saudara. Paham ya? Hafalannya kuat sekali. Nah, kalau dapat kita bagaimana? Nah, maksudnya ada seorang perawi itu disifati dengan dapat kitab ketika dia menyampaikan hadisnya itu tidak menyelisihi tulisan yang dulu dia tulis di kitab tersebut. ya? sesuai apa yang dia tulis di kitab tersebut. Nah, dan nanti ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah dia tidak sembarangan meletakkan kitabnya. Paham ya? Kemudian dia tidak sembarangan nah, mencari sekretaris penulis penulis hadisnya yang dia yang dia hafal tersebut atau yang dia tulis waktu itu. Karena terkadang apa? Sebuah perawi didoifkan, dilemahkan sebabnya sebabnya ada sekretarisnya. Sekretarisnya nulisnya tidak sesuai dengan apa yang didengar oleh apa? gurunya. Akhirnya dia meriwayatkan hadis yang keliru tadi. Akhirnya dilemahkan. Atau terkadang dia meletakkan kitabnya sembarangan. Paham ya? Akhirnya apa? Setelah sembarangan, enam kitab yang tertulis tadi sudah hilang atau berubah tulisannya. Menyampaikannya sudah keliru. Itu nanti bisa dilemahkan gara-gara apa? Gara-gara tidak apa? Tidak perhatian penuh dengan tulisannya tadi. Dabtul kitab namanya. Jadi dapat kita dua nanti ya, dabtul kitab sama dabtu as Nah. Dan di sini Eh, kalau seandainya ada seorang meriwayatkan sebuah hadis, kemudian datang orang lain juga meriwayatkan sebuah hadis, nah tapi yang kedua ini meriwayatkan riwayatnya menyelisih daripada hadis yang pertama. Tapi yang kedua ini hadis tani aku wafil adalah au dapti. Yang kedua ini lebih kuat dari siapa? Nam, keadilannya dan juga dapat kekuatan hafalannya lebih kuat. Paulum. Fayakunul awal dan maka menjadi yang pertama itu syad. Karena yang pertama lebih lemah gitu loh. Nah, namanya ya, mukhalafatus thiqah liman huwa nam awsaq minhu juga bisa. Seorang perawi yang thiqah menyelisih yang lebih thiqah. Paham ya? Nah, seperti itu kata masuk syad juga nanti. Wa hadhi qa'idatun mufidatun tufidul insana ma law arada lahu hadits, law urida lahu hadithun. Ini adalah kaidah yang berfaedah yang memberikan faedah kepada manusia manakala eh, dipaparkan atau dihadapkan padanya sebuah hadis fa idza nadhara fi sanadihi wajadahu muttasilan maka apabila dia melihat pada sanadnya dijumpai muttasil bersambung sanadnya sebuah sanad dikatakan bersambung kemarin apa kapan sebuah sanad dikatakan muttasil na'am eh, abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyin ursila wa di min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa awal awwaluha mana matasal. nah sebuah sanad dikatakan mutasal manakala apa manakala masing-masing perawi itu mendengar dari yang di atasnya atau guru yang setelahnya paham ya eh bihaitsu anna kullu rawin yasma' min ar-rawi alladhi yali. seorang perawi itu mendengar dari perawi yang setelahnya mutasil bersambung paham ya lawannya apa mu muqati nah kita lihat di sini Wa wajada anna rijal enam. Wa wajada anna rijal siqat. Setelah dia memperhatikan sanatnya bersambung, dia menjumpai sanatnya bersambung juga, tapi dia menjumpai bahwasannya rijalnya juga siqah. Para perawinya juga orang siqah itu loh. Walakin akan tapi idana nadhara ilal maten Nah, tapi ketika dilihat pada matanya, eh, setelah melihat matanya, sanatnya bersambung. Para perawinya juga siqah, tapi matanya wajadahu mukhalifan kama masabat Eh, dia menjumpai menyelisih dari dan eh, sebagaimana telah lewat menyelisih fahina idzin taqulu maka pada waktu itu pada waktu itu pula lah naqulu lahu kita katakan padanya uhkum bi anha hadza laisa sahih hukumilah bahwasanya hadis ini tidak sahih walaysa fi dhimmik walaysa fi dhimmatika syai'un eh, tidak ada lagi pada tanggunganmu sesuatu apapun kamu sudah tidak bertanggung jawab lagi dah katakanlah ini tidak sahih dah karena matanya menyelisih itu loh matanya menyelisih daripada yang apa yang dibawa oleh para perawi yang sifat yang lainnya. Paham ya, insyaallah ya? Nah, matanya menyelisih daripada yang sahih tadi. Paham belum? Akhirnya dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Fa idza qala kaifa kaifa ahtum alaihi bi annahu sahih wa sanaduhu muttasil wa rijal wa thiqat hudul." Perhatikan ini. Bagaimana ini? Kita menghukumi bahwasanya hadis itu tidak benar, tidak sahih padahal sanadnya bersambung dan para perawinya juga sikoh terpercaya lagi dan juga udul memiliki sifat adalah bagaimana ini fanaqulu lahu maka kita katakan padanya li'anna fihi illah li'anna fihi illatan tujibu da'fahu wa hiya dikarenakan di dalamnya ada sebuah penyakit yang mengharuskan apa lemahnya hadis tersebut wa hiya yaitu eh, keganjilan atau menyendirinya riwayat tersebut dari riwayat yang lainnya apa maksudnya ya? Insyaallah ya. Nah, jadi perlu diperhatikan seperti itu. Walaupun sanadnya mutasil bersambung, para perawinya juga sikoh, paham ya? Ternyata matanya nah barakallahu fikum menyelisih daripada matan yang sahih. Nah barakallahu fikum itu keganjilan, menyendiri. Nah barakallahu fikum seperti itu. Karena nanti yang namanya illah itu ada berapa? Ada dua, illah qadihah sama illah ghairu qadihah. Penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis hingga menjadi lemah nanti, ada penyakit yang apa? Penyakitnya itu tidak sampai merusak hadis. Dalam artian tidak sampai tingkatan hadisnya itu menjadi lemah. Paham itu ya? Illah. Nah, kita lihat ini qalu au yu'al, ya kan? Naam, awwaluha sahihu wa huwa matasal isnaduhu wa lam yashudda au yu'al. ya sanatnya tidak syad, ya nah tidak dihukum syad, kemudian juga tidak yu'al, tidak ada Nah, yang dianggap penyakit di situ. Penyakit maksudnya penyakit di situ penyakit yang mana? Penyakit yang qadhiyah yang bisa merusak. Paham ya? Kita lihat sini. Ma'nahu yubdahu fihi bi'illatin tamna' qabulahu. Maksudnya adalah nam ma'nahu ay yubdah. Eh, akan dirusak eh, pada hadis tersebut bi'illatin dengan sebuah penyakit tamna' qabulah. Yang penyakit tersebut menghalang-halangi untuk apa? Diterimanya hadis tersebut. Paham belum? Jadi yang diinginkan dan ilah sini ilah apa? Ilah qadhihah atau ghairu qadhihah? Ilah yang qadhihah. Paham ya? Penyakit yang bisa merusak. Paham belum ini? Ya benar barakallahu fikum. Kita lihat sini. Fa idza wajadta fil hadis illatan tamna'u qabulahu, al haditsu bisahihin. Maka apabila kau menjumpai sebuah hadis kau ada penyakitnya yang penyakit itu menghalangi untuk terimanya hadis tersebut maka hadis tersebut tidak dikatakan sahih karena, ya? Karena di dalamnya ada ilah qadhihah, ilah yang merusak, penyakit yang merusak. Paham salahnya? Nanti akan disebutkan contohnya oleh beliau insyaallah taala. Nah. Apa masalahnya? Wa ma'na al-illah, wa ma'na al fil asl. Pada asalnya makna ilah itu sendiri adalah ya. Pada asalnya makna daripada ilah itu sendiri, ilah itu sendiri ia yaitu wasfun yujibu al badani al i'tidal tabi'i sebuah sifat yang mengharuskan atau yang menghantarkan keluarnya badan itu dari apa? Dari dari tabi'i, dari kelurusan yang secara tabiat. Orang itu kan aslinya kalau normal kan lurus. Karena lurus itu ya dia sehat gitu. Tapi ketika ada ilah penyakit, dia jalannya sudah lurus lagi. Paham ya? Ya mungkin sakit, capek dan misalnya eh? jalannya mungkin istilahnya bagaimana nggak lurus lah istilahnya gitu. Paham ya? Itu makna secara asalnya. Ilah itu seperti itu. Jadi sebuah sifat yang mengapa? Sebuah sifat yang mewajibkan atau mengharuskan keluarnya badan itu dari kelurusan yang tabiat. Ngerti ya? Nah, seperti itu. Dalam artian urusan tabiat itu maksudnya dalam artian mengeluarkan nah badan manusia dari kesehatan itu dan itu. Paham ya? Nah. Walihada yuqal oleh karena ini dikatakan fulanun fi Fulan itu memiliki penyakit. Ya yakni anahu anil bahwasanya dia itu memiliki penyakit ay marid ya enggak dia itu sakit maridun fal illatu maradun maka illah itu adalah maradun ada sebuah penyakit tamna'u salam salamatil badan yang menghalang-halangi nah, yang penyakit tersebut menghalang-halangi apa dari selamatnya badan dari keselamatan badannya ini berarti apa penyakit paham ya itu illah paham salah ya ya nah Wal 'illatu fil hadits ma'naha qaribatun min hadza wa hiya eh, ini termasuk Masya Allah ya Syekh Muhammad bin SAW menjelaskan dengan cara yang mudah sekali dikiaskan itu loh nah kata beliau dan penyakit yang terjadi dalam hadis itu maknanya berdekatan dengan ini maknanya berdekatan dengan makna yang tadi itu wahya yaitu wasfun yujibu khuruju yujibu khuruja al-hadithi 'anil qabul. Sebuah sifat yang mengharuskan keluarnya hadis itu dari penerimaan. Jadi tidak diterima itu loh. Paham belum? Sebuah sifat yang apa? Sebuah sifat yang menghantarkan atau mewajibkan keluarnya hadis itu dari apa? penerimaan. Maksudnya tidak diterima hadisnya. Paham salah ya? Nah, lakin akan tapi hadas syartu akan tetapi syarat ini, enam yushtaratu fihi syartun zaidun ala maqal al-muallif. Akan tetapi perhatikan ya, syarat ini masih disyaratkan lagi syarat tambahan. Syarat ini tadi masih disyaratkan lagi syarat tambahan. Ha? Syarat tambahan terhadap apa yang muallif sebutkan bahwa yaitu Allah yu'allu al hadis bi'illatil qadiyah. Hendaknya hadis tersebut tidak apa tidak ditatat atau tidak ada penyakitnya dengan penyakit yang merusak. Itu syaratnya. Berarti kalau ada penyakit dan penyakit tidak merusak, masih bisa nggak ditopang? Ditopang itu masih dikuatkan, bisa. Kalau tidak merusak bisa. Ayo, kalau merusak nggak bisa. Nah, jadi syaratnya apa syaratnya? Naam walam yushadda walam yushadda au yu'al maksudnya apa? Illah yang qadihah. Paham ya? Kalau illah yang qadihah yang merusak ini. anna al-haditsa qad yu'allu bi'illatin nam la taqdah fi dikarenakan terkadang sebuah hadis itu yu'allu nam di dalamnya ada atau dihukumnya ada penyakitnya tapi dengan penyakit yang la taqdah fi yang tidak merusak pada hadis tersebut wa hadza sayatil kalamu alaihi insyaallah taala dan pembahasan seperti ini akan datang pembahasannya atau bicaranya insyaallah taala kata beliau Ewa, kata beliau idan jika demikian fa yushtaratu lil hadits as-sahih maka disyaratkan hadis itu dikatakan hadis sahih syurutun. Beberapa syarat. Akhadna minha salasatan. Kita mengambil darinya tiga syarat. Wahya ittisalus sanad, bersambungnya sanad bihaitsu anna rawi yasma' mana? Bihaitsu anna kullu rawi yasma' min rawi alladhi yali. Dari sisi bahwasanya seorang perawi atau setiap perawi itu mendengar dari rawi yang setelahnya itu. Bersambung Sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah yang kedua, ayyakuna saliman minasyudzud. Hendaknya sebuah hadis tersebut selamat dari syudzud, selamat dari keganjilan atau selamat dari apa? Na'am barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Na'am keasingan. Ewa. Jadi tidak syad, tidak ganjil, tidak menyendiri gitu loh. Paham ya? Selamat dari na'am barakallahu fiikum eh, sifat ganjil menyendiri. Apa maksudnya ya? Ayo na'am. Yang ketiga ayyakuna salima minal illah al Yang ketiga hadis itu hendaknya selamat dari apa? Penyakit yang bisa merusak. Ini kalau kita telusuri masih kurang syaratnya. Syaratnya. Paham ya? Yaitu kurangnya di mana kurangnya? Karena beliau akan sebutkan sesuai dengan alur yang disampaikan oleh Al-Imam al baibuni nanti. Paham ya? Nah, syaratnya perawinya harus adil enggak? Harus adil al-babit lah. Harus dobit juga, harus adil, harus dobit. Nah itu nanti akan disebutkan sesuai dengan alur yang disampaikan oleh al iman Al-Baikuni. Sehingga beliau, nah barakallahu Syekh Muhammad bin Shalih utsaimin sesuai dengan apa yang dialurkan oleh beliau. Paham ya? Awwaluha sahihu wa ma matasal. Kemudian baru na'am barakallahu fikum isnaduhu wa lam syudda au yu'al. yarbihu adlun dhabitun al mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Nah itu nanti lanjutannya. Paham ya? Jadi untuk sementara syarat hadis sahih itu tiga ini untuk sementara tapi ya. Nanti disempurnakan lagi dengan yang berikutnya. Paham ya? Syarat yang pertama bersambungnya sanatnya. Yang kedua selamat dari apa? Keganjilan atau istilahnya menyendiri hadis tersebut. Yang ketiga selamat dari penyakit yang bisa merusak. Paham salahnya? Catat yang bisa merusak. Nah, seperti itu. Paham ya? Ya wa barakallahu fikum. Wal qadihatu dan penyakit atau cacat yang merusak ini ikhtalafa fiha ulama'u, para ulama telah berselisih, ikhtilafan katsiran dengan perselisihan yang banyak. Wa dzalika yang demikian itu kenapa? Li'anna ba'dal ulama'i dikarenakan sebagian para ulama qad yara anna fil hadis illatan. Qad yara anna fil hadis illatan tujibu al-qadha fihi Nah, dikarenakan sebagian ahli ilmu, sebagian ulama, nah berpandangan bahwasanya di dalam hadis itu terkadang ada penyakit yang mengharuskan untuk apa? rusaknya hadis tersebut. Wa ba'dhum qad la yaraha illatul qadiyah. Sebagian mereka berpandangan bahwasanya apa? illah atau penyakit tersebut tidak merusak. Itu, paham ya? Yang ulama yang ini atau ahli hadis yang ini, muhadis yang ini mengatakan ini illahnya enggak masalah ini. Penyakitnya tidak merusak hadis. Yang satunya berpendapat, enggak, ini merusak ini. Nah, ada perselisihan seperti itu akhirnya dibahas itu loh. Akhirnya dibahas bahwasanya illah atau cacat sebuah hadis atau penyakit sebuah hadis itu ada dua. Penyakit atau cacat yang bisa merusak atau penyakit yang tidak bisa merusak. Paham tidak? Ya? Yang diinginkan di sini adalah hadis sahih itu adalah hadis yang selamat dari penyakit yang bisa merusak. Ya, seperti itu. Misalnya contohnya ya, satu contoh dulu. Misalnya, lau ana syakhsan kalau ada seorang dhanna, dia beranggapan anak anna hadzal haditsa mukhalifun lima huwa arja minhu. Dia beranggapan atau berpandangan bahwasanya hadis ini menyelisih eh, terhadap hadis yang lebih kuat darinya. Laqala misalnya dia mengatakan innal haditsa syadzun. Berarti syadznya ini apa? Berarti hadisnya syadz itu loh. Berarti hadisnya apa? Syadz karena menyelisih hadis yang lebih kuat. Amin ya? Summa layak baru. Akhirnya dia enggak nerimanya. Tahu belum? Akhirnya dia tidak me menerimanya para kalafikum. Faidah jahar. kemudian datang lagi orang lain. Wataan mana hadis, kemudian dia memperhatikan hadis tersebut. Wajada annahu la yukhalifuh. Nah, dia setelah memperhatikan hadis tersebut, dia menjumpai bahwasanya hadisnya tidak menyelisih, tidak berselisihan. Fabittali yahkum bi hadis. Maka berikutnya dia pun akhirnya menghukumi apa? Menghukumi sahihnya hadis tersebut. Lianna amrul illah amrun khafiyun. Perhatikan. Dikarenakan perkara masalah illah cacat atau penyakit sebuah hadis ini perkara yang tersembunyi. Terutama apa? Illah yang qadhiyah. Illah yang qadhiyah ini tidak setiap orang tahu ya. Yang mengetahui adalah para para hudzah, para cendekiawan atau orang-orang yang cerdas dari kalangan muhaddisin. Paham ya? Nah, orang-orang yang mereka pakar dalam misal hadis tahu. Tapi kalau seperti kita ini kadang tidak tahu gitu loh, paham? Kecuali setelah dijelaskan para ulama. Karena apa? Amrul khafi, perkara yang sangat tersembunyi. Faqad yakhfa 'ala al-insani na'am wajha irtifa'il 'illah. Naam, dan terkadang bisa jadi tersembunyi, tidak nampak nah, di hadapan manusia sisi apa? Sisi terangkatnya sebuah penyakit atau cacat tadi fayu'alliluhu bihadil 'illah. yang akhirnya dia pun akhirnya akhirnya apa? Akhirnya mengatakan hal tersebut ada penyakitnya atau ada cacatnya dengan cacat ini atau dengan ilah ini atau penyakit ini. Wa sayati akhar, wa yati akhar, akhirnya datang juga yang lain. Wa yatabayyana lahu, kemudian dia nam jelas baginya wajhu irtifa'il illah, sisi diangkatnya sebuah illah fala yu'allilu. Akhirnya dia pun tidak mengatakan hadis tersebut mu'al. Hadis tersebut berpenyakit karena tahu gitu loh. Nah, pengetahuan seperti ini apakah setiap orang tidak, ini para jahabidah, orang hudat, orang-orang cerdasnya, para cendekiawannya dari orang-orang dalam bidang hadis, pakar ahli hadis, barakallahu fikum seperti ini, enggak sembarangan. Jadi seperti itu keadaannya. Hadis itu memang enam akan dikatakan sahih manakala tidak apa? Tidak ada cacat yang bisa merusak atau tidak ada tidak ada illah atau penyakit yang bisa merusak. Nah, penyakit yang bisa merusak ini yang mengetahui hanya orang-orang khusus dari kalangan dari dari para dari kalangan para huzzah. Huzzah itu para cendikiawan atau para jahabidah, orang-orang yang pakar dalam masalah ilmu hadis ini. Paham ya orang yang cerdas, yang cerdik dan teliti dalam masalah hadis ini. Lidzalika oleh karena itu kulna kita katakan budda min idafati min idafati qaidin. Maka harus kita sandarkan ikatan yang lain wa huwa an takuna al-illatu qadihatan. Syaratnya ilahnya sama, ilah yang qadihah Paham tidak? Ya? Ilah yang merusak, cacat yang merusak. Karena Al-Imam Al-Baiquni meletakkan secara mutlak ya. Mutlak isnaduhu wa lam yushad wa au yu'al. Nah, ini ada dua. Ya, sehingga dijelaskan lagi maksudnya sanatnya yang tidak syad dan juga apa? Dan juga tidak ada ilah atau penyakit. Tapi penyakit yang mana tadi? Penyakit yang qadihah. Paham ya? Penyakit yang qadihah, cacat yang bisa merusak hati tersebut. Nah, kata beliau di sini perhatikan wa huwa an takuna al-illatu qadihatan. Syaratnya itu yang bisa merusak hadis adalah ilahnya itu qadihah. Ya, syaratnya hadis itu dikatakan tidak sahih manakala ilahnya itu qadihah. Penyakit atau cacat yang bisa merusak. Wal illatul qadihatu dan illah atau penyakit atau cacat yang bisa merusak ini hiya allati takunu fi samimi mawdhi'il hadis. Inilah yang terjadi pada inti pembahasan ilmu hadis. Ya, ini maudhu'ul hadis yang terjadi atau yang ada pada inti daripada pembahasan hadis ini. Amma allati takunu kharijan an ada adapun yang terjadi pada di, di luar dari pembahasan fa hadhihi la takunu illatul qadihah maka yang seperti ini tidak dikatakan apa? tidak bisa menjadi illah yang merusak. Paham belum? Illah yang merusak maksudnya illah itu penyakitnya cacat ini ada dalam hadis itu loh. Paham belum? Ada terdapat di dalam hadis tersebut. Adapun di luar hadis Bagaimana kalau di luar hadis? Kalau di luar hadis itu nggak merusak gitu loh. Paham belum? Nah, jadi contohnya nanti akan disebutkan oleh beliau, eh, contoh mengenai hal tersebut. Nah, kalau fi pemula atau kita baca sedikit dari contohnya biar jelas lagi. Walinadrib sebagai enam contoh, walinadrib walinadrib ala dzalika masalan. Nah, taruhlah kita memberikan contoh sekarang untuk hal itu sebagai contoh. Contoh yang mana? Contoh yang ada sebuah penyakit tapi tidak merusak? Di hadis Fadalah bin Ubaid, hadisnya Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, fi qissatil qiladah adzabiyah, mengenai kisah tentang apa kalung emas alati bi'at bisnai asyara dinaran yang waktu itu dijual dengan harga berapa? 12 dinar. 12 berapa? 12 dinar. Wa dinaru naqdun dhahabi. Dinar itu adalah mata uang yang terbuat dari emas. Dinar itu mata uang yang terbuat dari apa? Emas. Wah, wah. Fafusilat. enam. kemudian dipisahkan. Fawajada fiha aksar min sunai enam. Fawajada fiha aksar min sunai asyara dinar. Akhirnya dia pun menjumpai apa? Menjumpai. Nah, barakallahu fikum lebih daripada 12 dinar. Paham belum? Nah, nah sekarang di sini lafaznya 12 dinar ya enggak? Tapi waqtalafa ruwatu fi miqdari saman. Ewa, eh, para perawi yang lainnya itu berselisih tentang apa ukuran harganya berapa sih di sini disebutkan berapa tadi 12 dinar nah para ulama berselisih nah maksudnya para perawi hadis yang membawa hadis tersebut para perawi itu berselisih berselisih mengenai apa ukuran harganya berapa itu Famin human qol isna asyara dinaron. Sebagian mereka yang mengatakan 12 dinar. Wamin human kol qol tis'ata na'am danani yang mengatakan 9 dinar. Wamin human man qol asyratu nah asyratu danani yang mengatakan apa? sepuluh dinar. Nah, perselisihan seperti ini berpengaruh nggak? Merusak hadis ya nih seperti ini? Tidak merusak. Intinya dijual itu aja. Intinya jual dengan harga nah dengan apa? Dengan beberapa dinar. Itu intinya itu, situ, akan merusak. Nah, kita lihat sini Wa minhum man qala ghairu dzalik. Ada yang kata selain itu. Wa ilah illah la tasub annaha illatun tahuzul hadis. Nah, perhatikan. Penyakit yang seperti ini atau catat yang seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya penyakit ini adalah penyakit yang bisa membuat hadis itu bergetar. Maksud bergetar itu bagaimana? Wah, itu loh, enggak kuat lagi hadisnya itu loh karena ada diperselisihkan itu loh. Paham ya? Nah, yang bisa menggoyang atau bisa menggetarkan hadis itu. Lagi akan tapi illatun ghairu qadihatin fil hadis, ya kan? Tetapi dia tuh illah atau cacat yang tidak merusak hadis. Tidak masalah berarti kan kalau tidak merusak. Naam. Wa dzalika yang demikian itu kenapa? Li'anna ikhtilafahum fis saman la yu'athir fis samimi mawdhu'il hadis. Dikarenakan persisian mereka dari sisi harta. Nah, barakallahu itu mengenai harganya, eh, mengenai harga jualnya berapa, itu tidak berpengaruh terhadap apa? Inti pembahasan hadis tersebut. Inti lafaz hadis tersebut bahwa anna bai'ad dzahab Intinya menjual emas dengan emas. Idza kana ma'ahu ghairu apabila yang selainnya itu apabila selain yang bersama orang lain itu nah barakallahu fikum apabila, apabila yang selainnya bersamanya. La yajuzu wa la yasih. Nah, maka tidak diperbolehkan eh wa la yasih dan tidak dibenarkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau menjual emas dengan perak enggak boleh. Paham ya? Emas harus dengan emas. Harganya berapa enggak tahu. Walaupun mereka memperselisihkan harganya di situ 6 12 eh, dinar di nah barakallahu kemudian dibeli dengan 12 dinar silakan. Ada yang bilang juga 9 dinar dengan 9 dinar. Ada yang kata enggak 10 dinar dengan 10 dinar. Perselisihan dari harga cuma ini kan. Tapi intinya kan emas dengan emas intinya. Paham ya? Karena karena itu masalah jual beli emas itu harus dengan emas juga itu loh. Paham ya? Enggak boleh beda. Karena nanti kalau beda riba nanti. Harus mislan harus sama mislan di muslim. Paham ya? الذهب الذهب الذهب والفضة بالفضة kan itu الذهب بالذهب والفضة بالفضة paham belum masalahnya ya ya nah barakallahu fikum seperti ini apa yang seperti ini diperbolehkan dalam artian tidak merusak hadis Ilahnya cacatnya tidak merusak hadis yang seperti ini tidak merusak hadis karena intinya apa? Intinya adalah nah barakallahu fikum kandungan hadis tersebut yaitu anna nam anna bai'adz dzahab bidzahab intinya itu. Menjual emas dengan emas itu boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau menjual emas dengan harta boleh enggak? Dengan uang. Paham ya? maksudnya itu kita jual emas dapatnya uang boleh enggak? Kalau itu boleh. Jual beli itu boleh kan? beda itu loh, paham ya? Tapi kalau emas harus dengan emas. Enggak boleh 24 karat dibeli dengan misalkan emas 8 gram dibeli dengan emas 9 gram. Kalau emas enggak boleh riba nanti masuk situ. Paham ya? 8 jadi 8. Uang aja nggak boleh kalau uangnya sama, sama-sama masalah aku. 100 ribu dibeli dengan apa? 120 ribu. Sama-sama uangnya masalah aku, boleh nggak itu? Nggak boleh, karena makan riba. Berbeda kalau mata uangnya beda. Dolar dengan rupiah. Kalau dolar dengan rupiah lain lagi urusannya. Mata uangnya beda, itu boleh. Walaupun dolarnya 100 dolar dibeli dengan 3 juta rupiah misalkan. Karena mereka harganya segitu ukurannya gitu loh. Misalkan ya, itu misalkan aja. Enggak masalah karena mata, mata uangnya beda. Tapi kalau mata uang yang sama dibeli dengan lebih itu dilarang. Sehingga jual beli uang itu hati-hati. Jual beli uang kalau uangnya masih laku jangan tertipu. Ya, uang lima ribu, wah punyamu bagus sekali lima ribu, tapi beli sepuluh ribu boleh nggak Boleh, boleh, boleh. boleh, haram. Karena lima ribu masih laku, dibeli sepuluh ribu karena mata uang sama. Paham ya? Kecuali kalau mata uangnya sudah nggak laku lagi, Paham ya? Mata uang jangan laku mau mau koleksi dan misalnya itu lain lagi juga barang bukan mata uang lagi kan. Paham ya? Itu lain lagi urusannya. Tapi kalau masih laku nggak boleh. 100 ribu ya 100 ribu mau, mau belinya. Paham ya? Ini juga sama emas dengan emas, perak dengan emas, eh, perak dengan perak dan yang semisalnya barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Berikutnya nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya sekaligus nah barakallahu fikum yang berikutnya nanti beliau akan bahas masalah adil dan dhabit dan juga yang semisalnya.